Kemudian keimanan itu dapat meningkat atau menurun disebabkan perkawanan. Ketika seorang berkawan, berteman dengan orang-orang yang selalu berupaya melakukan ketaatan atau amal saleh, kawan yang selalu menjaga lisannya, dengan zikir kepada Allah. Kawan yang selalu menjaga lisannya tidak berucap kecuali ilmu bermanfaat, faidah, ilmiah akan meningkatkan iman akan meningkatkan iman. Sebaliknya, berkawanan dengan pihak yang tidak pandai menjaga lisannya sering berkata tanpa ilmu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain itu adalah sebuah kemaksiatan maka itu dapat memperlemah keimanannya seorang yang hanya menggunakan lisannya untuk tertawa ria atau naudzubillah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lisan ketika kita berkawan dan berteman dengannya besar kemungkinan iman kita akan turun. Turun dan turun kecuali kalau Allah menghendaki keselamatan untuk kita.